Di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari pelajaran kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita baca sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Amr bin Abbas. Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menjadi acuan dari penulis dalam penulisan kitab. Dan kita telah membaca sebagiannya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan hadis ini. Di mana sebelumnya <clears throat> dikisahkan bahwa Amr bin Abbasah ini dan ketika itu di masa jahiliyah pada cetakan Waalaikumsalam warahmatullahi Pada cetakan yang ada pada antum itu halaman 79. 78 79. Siapa? Baik. Dikisahkan dalam hadis tersebut dan ketika itu pada masa jahiliyah. Dan masa jahiliyah adalah masa sebelum sebelum datangnya al-Islam. Bahwa Amr bin Abbas ini merasa kalau orang-orang itu berada di atas kesesatan. Tidak berada di atas agama yang benar dan mereka beribadah kepada al awthan beribadah kepada berhala. Hingga suatu masa dia mendengar akan kemunculan seseorang. Dan seorang ini yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar akan kemunculan seorang di Mekah yang menyampaikan berita-berita dari langit. Lalu Amr pun <clears throat> eh, mempersiapkan dirinya dia menyiapkan tunggangannya kemudian dia berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampainya di Makkah, dia mendapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersembunyi. Allahu alam apakah yang dimaksud dengan mustakhfian di sini bahwa dakwah ketika itu masih dakwah Syria, masih dakwah sembunyi-sembunyi itu di tiga tahun pertama semenjak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan dikisahkan juga bahwa kaumnya juroa, yaitu bertindak sewenang-wenang kepadanya. Nah, <clears throat> juroa alaihi kaumuh katanya. Tapi kalau kita lihat kepada sirah bahwa munculnya perlawanan ini dari masyarakat musyrikin Makkah itu setelah berlalu periode eh, sembunyi-sembunyi. ya, karena pada masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi, saat itu belum ada perlawanan. Ya, belum ada perlawanan. Jura'u alaihi kaumuh Dan yang mendapatkan intimidasi kebanyakannya adalah para para sahabat ya, dari kalangan budak. Adapun e, mereka yang <clears throat> terpandang ya, begitupun juga Nabi saw pada masa itu tidak tidak mendapatkan ya, e, intimidasi yang yang berat. Ya. Dan hadis ini mengisahkan tentang gambaran dakwah Nabi kita Muhammad saw pada masa itu. Ya dengan latar belakang yang baik, akhlak yang baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi dikenal sebagai orang yang terpercaya. Ya. akhlak, memiliki akhlak. Namun ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan kaumnya. Maka Ya, ternyata akhlak yang baik itu ya, tidak memberi ya, peran yang besar ya, di hadapan orang-orang musyrikin ya, yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didukung dengan wahyu, ya, memiliki akhlak, kemudian dari keluarga yang yang dikenal, ya, karena eh, Abu Talib adalah pembesar Quraisy. Ya, namun ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, ya. Namun ternyata latar belakang yang ya dan potensi yang besar yang beliau miliki itu ya, juga masih ya, dipandang sebelah mata oleh orang Quraisy. Ya, bahwa beliau tetap ditentang. Ya. Bahkan selang beberapa waktu ya, beliau pun juga diganggu. Ya. Beliau pun juga ya, mengalami perlawanan fisik hingga percobaan pembunuhan. Maka bagaimana jadinya ya dengan ya dakwah atau tauhid yang diusung tanpa akhlak. Ya kan? Dakwah tauhid yang diusung dengan akhlak saja ya ini membutuhkan ya upaya yang besar. Ya dan menghadapi perlawanan yang yang sengit. Ya. Dan didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Didukung dengan fasahah, ya, lisan yang fasih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum Dan keterangan yang yang gamblang. Namun demikian keadaannya. Kebagaimana jadinya kalau seorang dai pada tauhid tidak dibekali dengan dengan akhlak. Nah, <clears throat> ini koreksi bagi ya semua yang mendakwahkan tauhid bahwa tauhid dia adalah akhlak. Dia akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ya, dalam mendakwahkannya kita juga harus memperhatikan akhlak kepada pada sesama. Pada sesama. Nah, <clears throat> Kemudian dikisahkan bahwa Amr ini ya karena kondisi dakwah pada masa itu ya, dalam keadaan ya tidak ya menggembirakan gimana kalau dia terang-terangan bertanya tentang Muhammad sallallahu alaihi mungkin akan ya dia akan disampaikan kepadanya berita-berita yang tidak benar ya, atau mungkin bahkan akan dihalangi ya maka dia pun berusaha untuk menemui Rasulullah diam-diam ya kemudian akhirnya mereka pun bertemu ya dan terjadilah dialog dan pada dialog yang terjadi antara Nabi dan Amr ini yang kita dapati ya satu pelajaran penting yaitu fondasi dakwah al-Islam ya semenjak awal kelahirannya ya itu ketika Amr bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa ma arsalak apa yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepadamu ya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata ya arsalani bisilatil arham wa kasril awsan wa ay wahadallah la yushraka bihi syai la yushraku bihi syai Di sini ada tiga perkara. Yang pertama adalah masalah menyambung silaturahim rahim adalah semua yang disatukan dengan kita ya dalam rahim. Itu ya kerabat yang terdekat. <clears throat> Bahwa perkara menyambung suatu rahim ya menjalinnya ya ini diperintahkan dalam Islam. Ya. Diperintahkan bahkan di awal kelahirannya. Ya. Di sini kita ketahui perhatian yang besar ya terhadap keluarga terdekat. Ya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Itu kita dapati dalam syariat kita pada ya banyak perkara. Ya, dalam perkara sedekah ya, dalam perkara e, zakat yang wajib pun misalnya ya kepada para mustahik. Begitu juga kepada ya dalam perkara seperti misalnya eh, <clears throat> uh, berbuat baik. Ya. Bahwa kerabat itu didahulukan daripada orang orang lain. Nah, dan kebaikan yang paling besar yang disampaikan kepada seseorang adalah dakwah. Dakwah kepada tauhid Oleh karena itu ketika Allah perintahkan Nabi kita untuk mendakwahkan tauhid, <clears throat> Allah Jalla wa mengatakan wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nah, ini juga tanbih bagi kita. Ya, catatan bagi kita bahwa kerabat terdekat itu lebih diutamakan. Dan kadang ya kita suka terbalik. Ya, bahwa kita lebih ya mendahulukan orang di luar, namun justru orang yang terdekat kita lupakan, orang tua kita mungkin, ya, ibu kita, paman kita, ya, adik, abang, atau saudara-saudara kita. Mereka yang seharusnya lebih dahulu mendapatkan kebaikan dari kita. Bukan harta. Salam. Bukan ya sokongan dana ya. <clears throat> Namun yang lebih utama daripada itu. Ya, sebelum ya, kebaikan harta dan semisalnya adalah apa? Kita ajak mereka kepada hidayah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita ketahui bahwa dakwah tauhid tidak bertentangan ya dengan ya isu persatuan ya tidak bertentangan dengan ya e, menjaga silaturahim ya seperti yang mungkin disangkakan oleh sebagian orang kalau kita bicara tauhid berarti perpecahan tidak ya namun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwakan tauhid, bersama dengan itu juga beliau diperintahkan untuk menyambung silaturahim. jadi silah yang paling utama ya, bentuk silah untuk kebaikan terhadap ya kerabat, keluarga terdekat. Yang paling utama, yang paling ya, yang paling asasi ya. Bukan bukan sekedar kumpul buat arisan. Ya, bukan sekedar kumpul untuk apa? pertemuan keluarga, namun khali dari dakwah tauhid, kosong dari dakwah tauhid. Bahkan silah yang utama adalah dakwah dakwah tauhid. Bagaimana di sini di, dan disandingkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam antara dua perkara ini. Silatul arham, nyambung silaturahim, yang kedua apa? Kasrul awfan Menghancurkan berhala. Ya, menghancurkan berhala. Baik, dari sini juga kita dapati bahwa dakwah tauhid ya itu bukan teori semata. Ini yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam akhir kitab Kasyf Subuhat. Ya. Melainkan dia adalah ilmu dan amal. Ya, ilmu dan dan amal. Ya, bahwa yang paling utama dari pengingkaran kemungkaran adalah ya dengan tangan. Man ra'amin kemungkaran fali falyughayyirhu biyadihi. Dengan tangan. Ya, rubah dengan tangan. Fa'ilam tas tastati' lisannya kalau belum kalau tidak mampu ya, maka baru dengan lisan. Kemudian biasanya kita langsung mengambil yang yang rendah ya kemudian ya meninggalkan padahal kita mampu untuk mengerjakan yang ya yang di atasnya ya. Nah. Ini ya masih ada benang merah ya dengan toleransi kebablasannya orang-orang liberal sebenarnya. Ya. <clears throat> Waktu itu lebih ya mementingkan keselamatan diri ya bukan disebabkan karena ya mudarat yang eh, kita prediksi namun lebih kepada ya percaya dengan ya bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Ya, sebenarnya itu adalah syaitan yang menjadikan ya kita itu takut. Ya, nakut-nakuti kalian ya kepada wali-walinya sehingga takut kepada wali-wali syaitan. Ya. Baik di sini penyebutan kasal authan menghancurkan berhala berarti bil fi'il dengan perbuatan. Ya. Namun juga ya bil ilm dengan ilm ya, dengan pemahaman. Ya, dan tentunya ya ini pemahaman adalah muqaddam lebih didahului ya, daripada al-amal. Ya, karena ilmu Ilmulah yang menjadi pondasi dari dari amal. Namun tidak juga ya seperti yang disangkakan bahwa ya <clears throat> iman itu hanya hanya keyakinan. Ya. Kemudian ya tarkul amal, amal ditinggalkan. Nah, ya, nah kapan kaum muslimin tamatkan memiliki memiliki kesanggupan, memiliki kekuatan maka menghancurkan simbol-simbol kesyirikan itu diperintahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berdakwah di Mekah, kemudian sampai ke Madinah. Kemudian beliau masuk bersama para sahabatnya. Ya. Dan Mekah pun takluk. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi saat beliau masuk ke Mekah, beliau masuk ke perut Ka'bah. Kemudian didoronglah itu patung-patung ya dengan tongkatnya sambil beliau berkata qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa katakanlah telah ya datanglah al-haq jadi al-haq itu adalah ya al-haq yang beliau katakan ya saat ya Mekah berhasil ditaklukkan ya beliau masuk ke perut Ka'bah ya sambil mendorong ya berhala-berhala itu adalah apa yang beliau sampaikan di awal dakwahnya ya ketika Amr bertanya ya wa ma arsalat dengan apa Allah mengutusmu Nabi menjawab ya bisilatil arham wa kasril awtan itulah al-haq ini ya menghancurkan ya kesyirikan ya yang ada baik dalam dada manusia begitu pun juga simbol-simbol ya dari patung-patung dan berhala-berhala yang lainnya nah Walau an Allah dan agar Allah saja yang di, ditauhidkan, artinya diibadahi. Ya satu-satunya dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Baik, mari ini sudah kita bahas, begitu juga disinggung di sini siapa yang bersama dengan Nabi saw ketika itu. Kelanjutan dari hadis kita, buka halaman 84 ya. Sehingga cerita bahwa Amr ini akhirnya ya menyampaikan ya keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah dia dengar apa yang dia dengar dari Rasulullah bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyelisih agama kaumnya yang dia sudah tahu bahwa kaumnya itu tidak berada di atas agama. Ya. Dan pengetahuan tentang seperti apa agama musyrikin itu penting. Gitu. Biar jangan kita menganggap ya bahwa sebenarnya seseorang beragama padahal sebenarnya dia nggak beragama. Ya. Pak Dedi Mulyadi itu. Itu nggak beragama itu. Musyrik dia. Ya. Dan kekufurannya wadih. Ya. Jelas. Dan peperangannya kepada Islam, ya, pertentangannya kepada ya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamblang. Ya, Berlaku pada kasus seperti ini, malam yukafirul kafir, bahwa kafir. Barang siapa yang tidak menganggap kafir. Ya. Tidak menganggap ya, orang yang jelas kesyirikannya. Tidak ada labes ya. Tidak ada tidak ada ke ya kesamaran sama sekali terhadap orang yang mengatakan bahwa bunyi seruling lebih lebih merdu daripada Al-Qur'an. Ya, lebih merdu daripada Al-Qur'an. Ya. Ya banyak sekali ya Allahu a'lam bissawab artinya <clears throat> ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti ini di awal dakwah beliau ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Rasulullah pada tiga perkara tadi. Istilatil arham wa wakasil ausan wa an yuhadallah. Kemudian <clears throat> Amr bin Abbas ini pun menyatakan bahwa dirinya beriman. Ya, ini muttabi'uk. Ya. Dan dia tahu bahwa ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan ajaran ajaran ya <clears throat> manusia ketika itu. Ya. Namun Rasulullah ya, ketika itu menyuruh Amr untuk pulang aja. Suruh pulang. Ya. Dengan alasan bahwa ketika itu Islam masih masih lemah, ya. Orang diintimidasi, ya. Orang disiksa karenanya. Ya. Maka disuruh pulang kepada keluarganya, tapi dia menjanjikan. Dan di sini terdapat pelajaran penting subhanallah. Bahwa seorang dai ilallah. Orang yang berdakwah ke jalan Allah harus memiliki optimis yang kuat. Ya. Beliau bilang apa kepada Amr? Ya, fi idza fa idza ra'aita anni qad dhahart, kalau kamu lihat bahwa aku telah dimenangkan oleh Allah. Artinya beliau memiliki harapan. Beliau memiliki ya optimis ya, bahwa dakwahnya itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun jalannya. Ya, bagaimanapun ya kesulitan yang akan ya menghadangnya. Nah, dan ini juga pelajaran bagi kita. Bodoh dakwah tauhid ya. Itu butuh kepada pada proses. Ya, atas takjil. Jangan ber, ya, tergesa-gesa ya. Ini butuh proses. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau didukung oleh Allah dengan wahyu dan mukjizat ya, dan potensi-potensi lainnya beliau ya, meraih kemenangan itu melalui proses. Maka bagaimana dengan selain beliau alaihi salatu wassalam? Ya, maka ya mungkin prosesnya itu lebih panjang. Nah, ya. Karena Nabi bilang kepada Amr, "Fa idza ra'ait anni qad dhahar fa'tini." Kalau sudah kamu dapati aku dimenangkan oleh Allah, baru datang lagi. Nah, Amr yang memang dia mencintai kebenaran sebelum datangnya Islam, ya. Ketika disarankan oleh Rasulullah untuk pulang dia pulang, tapi dia tidak tidak tinggal diam. Setiap ada jemaah haji datang karena dulu belum ada Twitter, ya nggak ada orang broadcast, ya nggak nggak ada orang update berita, beritanya lewat hujat. Kalau jemaah haji datang dari Mekah, Langsung dia tanya. Ya, apa nasib orang ini? Ya, diikuti beritanya terus. Ya. Maka sampailah kepada Amr berita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke mana? Ke Yathrib. Nah, ini akhir dari cerita kita kemarin. Baik, kita baca pada baris yang keempat, ya, hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib min ahli Madinah. Hingga datanglah kepadaku beberapa orang dari penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah. Fakultu. Lalu aku pun bilang, "Ma fa'ala hadha rajul alladhi qadima al-Madinah?" Ya, apa nasib orang yang orang ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah hijrah ke Madinah. Faqala an-nasu ilai sura' ya waqad arada qaumu qatlah ya maka dikatakan ya bahwa orang-orang di Mekah itu ya ingin membunuhnya. Dia ingin membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Falam yastati'u dhalik. tapi mereka tidak mampu melakukan itu. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Lalu kata Amr, "Qala al Madinata." Lalu aku pun ya pergi ke Madinah. Ya, ini orang yang memang menginginkan kebenaran ya mendengar ada satu ajaran yang menyelisih ajarannya ya dia cari tahu ya begitu juga dia dengar berita Rasulullah telah sampai ke Madinah dia pun berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya enggak menunggu ya tidak ya menunggu al-hidayah ya melainkan dia menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala padahal tu alai dan aku pun menemuinya fakultu ya Rasulullah ta'rifuni Lalu aku bilang, "Wahai Rasulullah." Ini menunjukkan keimanan siapa? Amr, karena dia memanggil beliau dengan sebutan apa? Utusan Allah. Ya. "Wahai Rasulullah, ta'rifuni?" Apa kamu masih ingat aku? Ya. Qala na'am. Rasulullah bilang, "Iya, antal ladzi laqitani di Makkah." lah yang pernah menemuiku di Makkah. Ya. Qala qultu bala, betul ya Rasulullah katanya. Fakultu lalu kata Ammar, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Akhbirni am amma 'allamaka Allah ajaluh. Beritahu aku tentang apa yang Allah ajari kamu dan aku tidak tahu. Ya, dia ya tarif, dia mengakui akan kejahilannya, akan tapi dia apakah diam? La la yaskut. Enggak diam. Ya, tapi kalau orang sekarang ya dia merasa pintar merasa tahu ya padahal enggak enggak tahu. Kemudian iya, oh baina hadza wa hadza. Berbeda antara ini dan itu. Ya. Merasa bahwa mereka tahu, enggak sadar akan kejahilannya, kemudian mereka tidak mau mencari mencari tahu. Orang jahil yang diberi uzur, orang yang terputus darinya ya sarana untuk mencari tahu. Ya, yang ada dalam dirinya akalnya hilang. Ya. nggak punya telinga misalnya. nggak punya nggak bisa mendengar, ya. Seperti itu. Atau anak kecil, ya. Atau dia sehat tapi nggak sampai kepadanya berita. Ya, ini takrir para ulama tentang orang yang jahil yang diberi uzur. Itu pun juga kalau dia orang yang mencari kebenaran. Sehingga ya karena memang tidak ada sarana untuk mencari tahu dia pun nggak sampai kepada kebenaran itu maka dia yang diimtihan namun orang yang merasa tenang dengan ya dengan kesesatannya ya dengan kesyirikannya ya tidak mengajak dirinya untuk ya, kalau di sana ada agama yang lebih baik daripada agama ini maka aku akan ikuti tidak pernah terbesit dalam dirinya itu ya meskipun dia tergolong dari ya orang yang dianggap sebagai ahli fatrah ya tidak sampai kepadanya berita ya hidup di antara dua masa kenabian masa kekosongan para nabi ahli fatrah ya namun dia bukan termasuk orang yang mengajak dirinya untuk apa untuk mencari tahu kalau di sana ada agama lebih baik daripada agama ini maka akan ikuti kalau seperti itu dia pun juga tidak diincar ini bisa dilihat dalam kitab al Hijratain ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, adapun yang diberi uzur mereka yang enggak sampai kepadanya berita ya. Namun dia ada keinginan. Dan bentuk uzurnya ya bukan di dunia. Di dunia berlaku padanya hukum orang kafir di akhirat dia di, diuji. Ini bentuk uzur kepada mereka dan mereka diuji oleh Allah, diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Adapun orang-orang yang mereka ya hidup ya di zaman telah diutus Rasulullah. Ya, di zaman ya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi. Ya, mendengar ada nabi namanya Muhammad, mendengar ya ada agama namanya Islam, mendengar ada Al-Qur'an ada kitab namanya Al-Qur'an. Ya, kemudian dia diam, tidak mau mencari tahu. Ya. Tidak mau ya uh, bertanya, kemudian dia bersikukuh dengan ajarannya, merasa tenang dengan ya agamanya. Maka orang tersebut ya Kalaupun dia mengaku sebagai orang yang jahil, maka jahilnya disebutkan karena irad, karena keberpalingan. Dan orang yang jahil karena irad, ulama sepakat bahwa orang tersebut ya kafir di dunia dan kafir di akhirat. Ya. Sampai pendapat Syekh Utsaimin yang sering dikutip oleh mereka yang berpendapat adanya uzur bil jahal, ya Syekh Utsaimin dalam masalah orang yang mu'rid ya, orang yang berpaling sudah sampai kepadanya al-haq tapi tidak mau tahu ya, beliau pun pendapatnya juga bahwa orang tersebut tidak diuzur. Tidak ada uzur. Kita bisa lihat kepada syarah Syaikhul Taimin dalam ya kitab ya kasus Syubuhat. Ya. Dalam kitab kasus Syubuhat. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi Amr ini ya dia jahil tapi dia tahu diri dan mencari tahu Ya Nabi Allah akhbirni an ma'allamakallahu ajaluh. Wahai Nabi Allah beritakan kepadaku tentang apa yang Allah ajari kamu. Maksudnya tentang ilmu. Ya, tentang agama yang Allah ya turunkan kepadamu dan aku tidak tahu. Akhbirni anis salat. Kasih tahu aku tentang salat. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dia berkata, "Shalli as subh." Kerjakanlah salat subuh. Thumma aqsir 'anis salat. Kemudian tahanlah. Setelah salat subuh, tahan. Ya hatta tatlu asyamsu. ya hatta tartafi'a sampai matahari terbit ya dan dia pun naik ya Hina <clears throat> tatlu hina tatlu'a atau hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit ya. Saat dia terbit ya di antara dua tanduk setan. Ya, maka ketika matahari ya sedang naik, ya sedang terbit, ya maka kita dilarang untuk sholat. Kenapa? Nanti disebutin. Ya, yaitu ya, adanya unsur musyabah. Adanya unsur apa? Tasyabbuh. Adanya unsur ya meniru-niru perbuatan orang apa? orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Qala wa hina idzin yasjudu lahu al-kuffar, karena ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Ya, saat matahari terbit orang kafir sujud. Ya, maka enggak boleh sholat ketika itu. Kenapa? Ya. Adanya kemiripan. Ya. Kemudian ada Nabi qala thumma salli Kemudian sholatlah. Ya, kalau matahari telah terbit. Thumma salli <clears throat> fa inna salata mashhudatun mahmuratun hatta yastaqilla dhil birrumh. Kemudian salatlah karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri malaikat. Hatta yastaqilla dhil birrumh. Hingga ya bayangan itu ya sama dengan ya e, benda maksudnya ya e, eh, bayangannya hilang Ya, ketika matahari sampai di tengah-tengah. Ya. Ola summa aksir an salat. Ya, apabila ya matahari sampai di tengah, tahanlah jangan salat. Fa'innau hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu jahannam yaitu neraka ya dipanaskan. Fa idza aqbala al-fai tapi ketika sudah muncul ya bayangan ya maksudnya sudah tergelincir matahari. Ya, masuk waktu zuhur. Wa shalli fa inna sholata mashhudatun mahdhurah. Maka kerjakanlah salat karena salat ketika itu disaksikan dan dihadiri malaikat hatta tusalli al-'asr. Sampai masuk waktu asar dan salatlah salat asar. Pemaksud anis salat. Kemudian setelahnya tahan jangan salat hatta taghrub asy-syams sampai matahari apa? tenggelam. Ya, fa inna taghrub karena sungguhnya matahari itu tenggelam baina karnai syaitan di antara dua tanduk syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar dan ketika itu ya orang-orang kafir sujud kepada matahari ya sehingga ada tiga waktu yang dilarang yang pertama ketika terbit ya, yang kedua ketika berada di pertengahan dan yang ketiga pada saat matahari tenggelam ya itu dilarang ya saat terbit dan di saat tenggelam larangannya jelas karena adanya unsur apa Musyabah. adanya unsur ya meniru-niru orang-orang orang-orang kafir yang sujud kepada matahari maka dilarang Allah wadakar al-hadis dan hadisnya masih berlanjut tapi di sini dipotong ya karena yang dimaksud dari hadis ini sudah ya tercapai. Berkata penulis, Ola Abu Abbas rahimahullah." Berkata Abu Abbas, siapa Abu Abbas? ah Ibnu Ya, siapa namanya? Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim. Ya. Ibnu ya, itu nisbat ya, kepada kakeknya. Nah, <clears throat> Syekhul Islam lakop, ya. Dan bukan cuma Ibnu Taimiyah yang dijuluki dengan Syekhul Islam. Ya. Dalam madhab Syafi'i juga ada yang dijuluki Syekhul Islam. Ya. Eh, Zakaria Al-Ansari ya, dijuluki dengan Syekhul Islam. Ya. Nah, dan selain mereka, ya, dikenal Eh, pada diri Syekh Syekhul Islam Intimiyah rahimahullah taala. Ya pada sebagian. Allah Abu Abbas rahimahullah faqad Nabi sallallahu alaihi wasallam an salat waqta tulu'i syamsi wa waqta al-ghurub mu'allilan dhalika an-nahy anna tatlu wa taghrub baina qarnay syaitan. Maka Ibn ya Ibnu Taimiyah Nabi telah melarang dari mengerjakan salat saat terbitnya dan saat tenggelamnya matahari. Alasannya bahwa matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Ya dan pada waktu itu orang-orang kafir sedang sujud pada matahari. Dilarang karena ada unsur apa? Ya, kemiripan. Wa ma'lumun. Dan maklum diketahui annal mu'min la yaqsudis sujuda illa lillah. Kalau dia orang yang beriman, jika dia sholat, ya, di waktu itu misalnya, dia tidak sujud kecuali untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nas wa ghurubaha baina qarnay syaitan. Ditambah lagi banyak orang ya, mungkin nggak tahu bahwa terbit dan tenggelamnya matahari itu di antara dua tanduk syaitan wala annal kuffar yasjudullah begitu juga nggak tahu kalau pada waktu itu orang kafir sedang sujud kepada pada matahari ya namun kenapa malah dikasih tahu ya, dan di ya karena adanya unsur tasabuh tersebut ya. walaupun si mukmin itu apa tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati hadzal waqt hasman limadatil musyabahah. Ini alasannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat di waktu-waktu itu ya mencegah, menutup celah, menutup pintu, menutup jalan dari ya unsur tasabbuh tadi. Ya, unsur ya meniru-niru orang-orang orang-orang kafir. Nah, Selanjutnya pada halaman 95 ya, Kemudian berkata ya, penulis rahimahullahu taala Masih pada ucapannya Abu Abbas Ibn Taimiyah. ومن هذا الباب bab كان kana sallallahu alaihi wasallam إذا صلى ila عود أو 'amudin جعله 'ala 'ala hajibihi al-ayman aw al-aysar wa yasmut lahu Dan dari sini ya, dengan alasan yang sama ya, menghindar dari unsur apa? Ya, tashabuh Bahwa beliau alaihi salatu wasallam kalau beliau salat ya ke sutroh, menghadap sutroh. Ya, misalnya amud. Ya, amud itu tiang masjid, tiangnya. Atau amud, ya, kayu yang ditaruh buat apa? Sutroh. Ja'alau ala haji bil aiman. Beliau menjadikan ya, beliau agak miring ya, ke kiri. Jadi tiangnya itu ada di sebelah kanan. Ya. Walamnya sebut lau dah. enggak menjadikan tepat gitu. Ya, seperti orang sujud kepadanya. Ya, karena ya, karena alasan yang sama. Nah. Walihada naha anis salati ilma ma ubida min dunillah fil jumlah. Begitu juga Nabi melarang dari mengerjakan salat ya, menghadap kepada apa ya, apa-apa yang dibadai selain Allah. Walaupun niatnya apa? Billah. Ya, Wa yakunil 'abid yaksudu dalik. Walaupun ya, si muslim ini tidak memaksudkan beribadah kepada yang diibadahi selain Allah itu. Ya. Namun dilarang karena apa? Agar jangan sampai tasyabuh dengan mereka dalam peribadahan. Walihada yang na'ani sujud lillahi baina yadayi rajul. Wa illam yaqsudis sajid dalik. Begitu juga Nabi melarang dari sujud kepada Allah ya di hadapan orang. Sujudnya kepada Allah tapi di depannya ada orang. Ya. Walaupun dia tidak memaksudkan sujud kepada orang itu. Lima fihi min musyabahati sujud li ghairillah. Karena di situ terdapat unsur kemiripan dengan perbuatan sujud kepada selain kepada selain Allah. Jadi ya, bukan hanya saja kesyirikannya ya yang dilarang, tapi apa? kemiripannya pun juga dilarang. Ya. Dalam akhir bab kita tauhid sebutkan bab yang terakhir itu ya, himayatul mustafa. Bagaimana perlindungan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap pagar-pagar tauhid. Ya. Bukan hanya kesyirikannya namun juga apa? Namun juga jalan-jalannya, kemiripannya itu semua dilarang dalam al-Islam. Baik, sekarang kita mengajari eh, itu berhadapan. Hah? Bukan belakang. Iya. Berhadapan? kita sujud, terus orang ngadep kita. Gitu. Iya, dia gini gitu. Kayak misalnya kita mas kita sholat jadi imam, makmum ini masbuk. Kemudian kita balik. Hmm. Kita balik, kita balik badan gitu kan. Hmm. Kita balik badan, dia jadi ngadepin kita gitu loh. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya. Ya. Jadi kalau ke belakangnya nggak apa-apa. Tapi ketika itu kan uh, eh, di, eh, imam tadi pas berhadapan ketika masuk hari tandanya pun nggak ini kalau berdua gitu kan. Hmm. Ketika itu imamnya berbalik kemudian si apa ada berdua itu eh, anak ayah jamaah itu kan dia berbalik kan sementara dia terlambat terlambat nah, terlambat kan masuk kan terus menghadap ke dia terus juga menggeser geser dikit nggak apa atau imamnya yang cabut. oh. Iya. iya. Lagian juga ya masa imam, si imam nggak risih sih? Dia duduk begini, orangnya sholat sujud risih. Ya. Seperti itu. Itu yang dimaksud deh di hadapan. Nah. Baik, sekarang kita masuk kepada perkataan Syekh Muhammad. Ya. Berkata beliau, "Qala falyata'ammalil mu'minun nasih li nafsihi. Maka hendaknya seorang mukmin yang sayang kepada dirinya memperhatikan. Maafi hadzal hadis min al ibar. Ya. Pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqussu alaina akhbar al-anbiya. Karena Allah taala telah mengabarkan kepada kita, mengisahkan kepada kita tentang berita-berita para nabi. Wa atba'ihim dan para pengikut mereka liyakuna lil mu'min minal musta'khirina ibrah agar kisah itu ya menjadi pelajaran bagi orang beriman yang datang belakangan ya yaqisu halau bihalihim sehingga mengkiaskan ya mencocokkan kondisi mereka dengan kondisi orang ter terdahulu nah ini yang sering kita lupa seolah-olah Ya, dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi? Ya, itu adalah umat yang sudah lewat. Ya. Sehingga kita ketika kita katakan bahwa perbuatan ini ya, itu adalah perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka pun menolak mengatakan apa kalian kafir kafirkan kaum muslimin? Ya. Nah, jawaban yang jawaban untuk ya ungkapan-ungkapan yang seperti ini seperti yang dijawab oleh Syekh Salah Al Fauzan. Begitu juga para masyaih. ya dakwah tauhid lainnya. Ya. Syekh Saleh Al Fauzan beliau katakan ya, kami tidak mengkafirkan muslimin akan tapi mereka yang bukan orang Islam. Ya. Syekh Abdul Latif mengatakan larangan mengkafirkan kaum muslimin enggak mencakup para penyembah kubur karena penyembah kubur memang bukan orang Islam. Nah, seperti itu pembelaan para imam terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari tuduhan takfir. Ya, bukan seperti itu dilakukan sebagian. Ya. Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan kaum e, kaum muslimin ini dusta. Terus Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan dengan ta'in ini dusta. Bukan hanya mengkafirkan kok Syekh Muhammad Wahab memerangi kok. Ya, bukan cuma takfir tapi juga apa? Kital. Tapi kital yang sahih yang sesuai dengan kawaid, dengan kaidah. Ya, seperti itu. Bahwa mereka memang bukan orang Islam, bahwa mereka telah sampai kepadanya peringatan. Ya. Seperti yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebenarnya yang merasa asing itu kita sendiri terhadap ajaran Nabi kita. Ya. Jadi seperti itu para imam membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala. Ya, jadi intinya para ubadul kubur memang bukan orang Islam. Jadi memang ya takfiruhum bukan mengkafirkan mereka bukan termasuk ke dalam pengkafiran muslimin. Bukan termasuk ke dalam pengkafiran muslim. Dan ini masih lebih ringan dibanding pendapatnya Imam Son'ani. Ya. Imam Son'ani mengatakan ya mereka orang kafir as asli. kita bisa lihat dalam kitab ya Tathirul Iqtiqad dibaca dijadikan mukoror di pondok-pondok apa nggak dibaca itu ya apakah Imam Syafi'i jadi takfiri gitu ya nasnya jelas waleh walaupun kita menganggap ini pendapat ya ini pendapat ya seorang tidak mau ikuti kecuali dalil betul ya namun juga bukan berarti ya kita berpegang dengan hawa nafsu ya itulah pendapat Muhammad bin Abdul Wahab kan pendapatnya Imam Syafi'i ya, kemudian kita ya, menguatkan pendapat lain dengan hawa nafsu. Mengikuti pendapat ulama yang berdaya dengan kitab dan sunnah masih lebih selamat daripada mengikuti pendapat hawa nafsu. Nah, intinya belajar aja. Ya, sehingga kita tidak merasa asing dari pendapat para ulama kita sendiri. wala liyakuna lil mu'min minal mustakhirin ibrah agar Ya, kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran bagi orang mukmin belakangan. Fayaqis halahu bihalihim sehingga mengkiaskan. Ya. Kondisinya dengan kondisi umat terdahulu. Ini banyak kalau kita lihat. Ya, dari kalam para ulama. Jadi belajar tauhid ya itu untuk kita tahu ya bagaimana kondisi umat kita. Ya, bagaimana jauhnya dan seberapa jauh umat kita dari tauhid, dari ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, نعم قال al قصص الكفار والمنافقين dan Allah juga mengkisahkan tentang kisah-kisah orang kafir dan orang-orang munafik litajtaniba man talabbasa biha aidan agar orang-orang yang ya talabbasa biha ya yaitu <clears throat> terpengaruh dengannya menghindari ya menghindari ya keburukan-keburukan eh, orang-orang kafir ya dan orang-orang munafik. Wa mimma fihi min al-i'tibar anna al a'rabi al-jahili. Nah, ini penting. Dan dalam hadis, itu hadisnya Amr, di antara pelajaran yang bisa dipetik bahwa orang Arabi ini, orang Arab ya, Badung, Arab. Siapa yang dimaksud? Amr ya. Jahili maksudnya jahili ya dari masa jahili ya. Lama dzakara lahu anna lama dzukira lahu ketika disampaikan kepadanya anna rojulan di Makkah bahwa ada seorang laki-laki di Mekah yatakallam fid fitdin berbicara atas nama agama bima yukhalifun nas ya, dengan agama yang menyelisihi banyak orang sampai berita kayak begitu tentu yang sampai berita kepada Amr yang baik apa yang buruk ketika itu? Hah? Udah yang baik apa masih buruk? Masih buruk. Ya. Masih diceritain nih, ada di Mekah namanya Muhammad ngaku nabi, tapi sebenarnya dia itu penyihir. Ya. Sampai kepada Amr itu berita yang buruk. Ya. Namun Amr ya bin Abbas ketika itu juga tidak tinggal diam. Ya. Ya begitu juga orang-orang sekarang. Yang sampai kepada kepada mereka berita tentang dakwah tauhid walaupun dalam surah musyawwah, dalam surah yang sudah dalam gambaran yang sudah ya di distorsi gitu. Sudah di apa namanya? Sudah di dijelekin lah, gitu. dijelek-jelekkan. Ya, Kondisi itu pun juga bukan uzur bagi mereka untuk tidak mencari tidak mencari tahu. Di dunia walaupun di akhirat mungkin mungkin juga. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana ya persen eh, person per person. Nah, mungkin ada dari mereka yang yudar. Baik. <clears throat> Amr ini dikisahkan ketika Disampaikan kepadanya ada seorang yang muncul di Mekah berbicara atas nama agama yang menyelisih kebanyakan orang. Dia lam yasbir, enggak sabar. Hatta raqiba rahilatah. Langsung dia naik ke tunggangannya faqadima alaih, langsung dia temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nah, sampai dia ya mencari tahu tentang kebenaran ya perihal berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta raqiba rahilata faqadima alaih wa alima ma indah sampai dia tahu sendiri lima fi qalbihi min mahabbatid din wal khair karena dalam hatinya memang sudah ada mah, kecintaan kepada agama kecintaan kepada kebaikan wa hadha fussira bihi ya kisah ini ya menjadi tafsir atas firman Allah Subhanahu wa taala inna syarrad dawabi indallahi sum ya di tafsir ya akan firman Allah Subhanahu wa taala ya di mana Allah Jalla wa Ala berfirman ya inna syarrad dawabi Allah summul bukmul ladina la ya'qilun sesungguhnya seburuk-buruk ya ad-dawab ya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah yang tuli ya, bisu yang mereka tidak berakal. Bukan orang yang kehilangan pendengaran. Tapi dia dengar, cuman pendengaran tidak digunakan untuk ya sama intifa. Ya, jadi mendengar itu dua, ya. Samal idrab, mendengar maksudnya menangkap suara, ya. Dan ada samul intifa, mendengar mengambil manfaat. Dia dengar bukannya tuli, ya, tapi dia nggak bisa menggunakan pendengarannya untuk mengambil manfaat. Maka Allah sebut dia sum, tuli, ya, bukum, ya, bisu, ya, alladzina la yaqilun yang tidak berakal. Ya. sebut syarat jawab tuli, bisu, tidak berakal. Ya. Nah. kalau itu perhatikan kepada ya ayat ini bagaimana Allah sifatkan orang musyrikin itu yang dikabarkan bahwa dia sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Dengan sifat-sifat ini. Tuli, bisu dan tidak berasa. Bukan maksudnya gila. Bukan maksudnya apa? Bukan pula maksudnya tuli. Mereka mendengar, mereka punya apa tapi tidak digunakan untuk mengambil mengambil pelajaran. Ya. Nah, kondisi ini tidak menjadi uzur bagi mereka. Kendati pun mereka disebut sebagai tuli bisu gitu. dan juga tidak berakal. Ya kan? Ya. Kemudian kata Allah Jalla wa walau ini gak disebutin di sini ini. Ya, untuk melihat kecatatan kakinya itu. Ya, kalau catatan yang lain yang dikutip adalah ayat yang berikutnya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, ya tentu Allah akan jadikan mereka mendengar. Bukan maksudnya jadikan mereka mendengar akhirnya dari tidak bisa menangkap suara jadi menangkap suara. Dia sudah bisa menangkap suara. Namun pendengarannya tidak bisa ya digunakan untuk mengambil pelajaran. Nah. <clears throat> Berkata beliau, "Qala ay hirsan ala ta'allumid din." kalau Allah ketahui pada mereka kebaikan. Maksudnya, kalau Allah tahu ada pada mereka kesungguhan dalam mempelajari agama. Anggap apa nih? Nyambungnya susah ya? 98. La asma'ahum ya, maka Allah akan perdengarkan mereka, jadikan mereka mendengar, ai afhamahum. Allah akan jadikan mereka paham. Ya. Perhatikan ya kawan ya. Ini poin penting yang ya uh, kita dapati pada pelajaran ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di satu sisi bahwa mereka apa? tuli, mereka bisu, ya, dan mereka tidak berakal. Namun di satu sisi lagi Allah katakan mereka syarrul dawab. Gimana tuh? Buruk-buruknya makhluk, ya, inna syarrud dawab. Ya, dalam dalam Al-Bayyinah ya, ketika Allah bicara tentang tiga taifah, orang kafir, Yahudi, Kristen, orang musyrikin. Allah bilang apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Seperti itu. Ya, apakah Allah zalim? Ya, menghukum orang yang ya uh, jahil misalnya seperti yang di ya klaim oleh mereka-mereka yang mengusung isu uzur bil jahal Ya, bahwa kejadian itu uzur mutlakan ada Adapun kita enggak. Ya. Enggak benar mengatakan mutlak kejadian uzur. Begitu juga tidak benar mengatakan mutlak bukan uzur. Enggak, harus difasal. Harus ditafsir, harus dirinci. Ya, ada kondisi-kondisi kejahilan itu uzur, ada kondisi-kondisi kejahilan itu bukan bukan uzur. Nah, ya maka maksud dari la asma'um ay la afhamahum. Allah akan jadikan dia paham. Kalau Allah tahu ada pada mereka apa? Kebaikan yang dimaksud apa? Keinginan terhadap kebaikan, mempelajari agama, adanya khirsan ala ta'allumuddin. La asma'um Allah akan jadikan dia mendengar. Ya. kan pelajarannya. Fadha yadul. Maka ini menunjukkan. Ala anna adamal faham bahwa hilangnya pemahaman fi aktsarin nasil yaum pada mayoritas orang sekarang ini adlan minnu subhanahu Allah sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala lima ya'lam fi qulubihim karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka min adamil hirs ala ta'allumihim bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dalam pelajaran karena tidak sungguh-sungguh dalam pelajaran mempelajari agama. Jadi nggak paham kenapa ya? Nggak sungguh-sungguh belajar agama. Ya. Kata bayana, maka jelaslah anna min min asbabil mujibah. Bahwa di antara sebab terbesar faktor ya utama ya likaunil insan min syarrid dawab yang menjadikan manusia sebagai seburuk-buruk makhluk adalah huwa adamul hirs ala ta'allumiddin, tidak sungguh-sungguh dalam pelajari agama. dalam mencari tahu as aslu dinil Islam, pokok agama Islam dulu. Ya. Dan itu ya, tariknya mudah. Ya, makanya Saudi Arabia dalam penyebaran dakwah tauhid di antaranya ngapain? Ya. Bagi-bagi mushaf. Ya kan? Karena tauhid cukup dengan apa? Cukup dengan nalar. Cukup dengan balal, kemudian dia punya akal yang sempurna. Ya, semua paham ketika dia buka firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ya, paham. Menerjemahkan buku-buku, rasair-rasair kecil, ya. Enggak disuruh ya jemaah haji belajar bahasa Arab sini jemaah haji biar kamu ngerti tauhid. Ya. Ada jemaah hujjaj, ya, dikumpulin. Ya, temu di tengah jalan kasih kasih mansurat kan? Ya, atau disuruh eh, kumpul-kumpul belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya, Ya. Jahilan ya, kawan. Ya. Nah, <clears throat> jadi harus ala ta'allumuddin yang pertama adalah tauhid. Ya. Kemudian baru ketika itu didorong untuk mempelajari yang lainnya dari agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keperluannya. Enggak semua orang disuruh belajar mawaris. Wajib aini atau wajib kifai? Kifai. Ya. Seperti itu. <clears throat> Hatta al-hudud, pelajaran tentang hudud, Tidak semua hanya belajar hudud. Ya. Hanya dari sebagian orang yang lulus S1 agama ya atau S2 ya, dia masuk sekolah kudot. Hanya sebagian yang masuk sekolah qudha. Ya, semuanya sudah jadi kudot. jadi hakim ya hanya segelintir orang yang nanti mereka ya mengambil peran dari wajib ini tersebut. Ya. Nah, nanti kan ikhwan, ini sengaja kita nggak stop karena kita ada di poin ya poin pentingnya ya. Qala fatabayyana anna min a'zamil asbabil mujibah. Maka jelaslah bahwa di antara sebab terbesar yang menjadi pendorong. Ya, di mana manusia ya menjadi seburuk-buruknya makhluk itu adalah ya, tidak memiliki kesungguhan dalam mempelajari agama, mempelajari tauhid, mau mencari tahu tentang asluddin. Ya. Karena ada jahili, kalau orang jahili ini saja, ya, orang di masa yang ini saja. Siapa dia? Amal, Amr. Yatlubu ada talab, mencari sampai sebegitunya kalau kata gitu. Ya. Fama fama fama udhra oh, man idda'at tiba'al anbiya maka apa uzurnya orang yang mengaku pengikut nabi wa balaghahu anhum ma balagh dan telah sampai kepadanya apa yang sampai dari agama Allah wa indahu man ya'rif alaihi ta'lim dan di situ ada orang yang menawarkan menjadi pengajar. Ya, menawarkan diri untuk yuk sini belajar nih, gua ajarin. Ya. Wala yarfa bidzalika ra'san, tapi dia enggak peduli. Dia enggak mau mengangkat kepalanya, enggak peduli. Fa idza hadara mustama', kalaupun dia datang atau dia mendengar, ya. Fakama qala fakama qala ta'ala, tapi kondisinya adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ma ya'tihim min dzikrin rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum datang tapi hatinya lah lalai hatinya lalai ya ini pelajaran penting kalau ya Amr yang dia itu dari ya masa jahiliyah enggak kenal Islam seperti itu semua nah lantas kita Quran ada ya dakwah tersebar bahkan di sisinya ada orang mengajarkannya tapi dia tidak sungguh-sungguh nasallallahu -sungguh. alaihi wasallam ya wala afiyah Wallahu taala ala wa alam. Baik, ini aja mungkin insyaallah kajian kita. Ya, jazakumullahu khairan. Wallahu taala ala.